Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd <clears throat> kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah <clears throat> Sebelum kita lanjutkan membaca nailu Roja <clears throat> Sarasafinatun Najah karya Syekh Ahmad Ibn Umar asy rahimallahu taala berkenaan dengan uh, kalimat yang kita baca di pertemuan yang terakhir <clears throat> berkenaan dengan pengertian salat maka di Nailul Roja disampaikan bahasanya salat secara syar'an secara syariat adalah aqwalun wa af'alun sejumlah perkataan dan afalan perbuatan yang tentu di sini menggunakan bentuk jamak <clears throat> sejumlah ucapan dan sejumlah perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan at-taslim dengan ucapan salam. Kemudian di sini dikatakan ghaliban demikian umumnya. Ya, ghaliban di sini kembali ke akwalun dan uh, af'alun berkaitan dengan ucapan atau sejumlah ucapan dan sejumlah perbuatan. Karena jika <clears throat> kita definisikan sholat tanpa ada kata-kata ghaliban, Ya, kita definisikan dengan akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi maka dinilai definisinya definisi yang bermasalah ya, tidak memenuhi kriteria ideal definisi jami' mani' <clears throat> mencakup semua yang termasuk ke dalamnya dan ya, sehingga tidak tercakup di dalamnya hal-hal yang memang bukan bagian darinya. <clears throat> Karena jika tanpa kata-kata galiban maka nanti tidak termasuk dalam sholat sholatul akhras sholatnya orang yang bisu sholatnya orang yang bisu karena sholatnya orang yang bisu tentu tidak ada ucapan yang dia ucapkan. Demikian juga jika uh, <clears throat> tidak ada kata-kata galiban, maka nanti yang bermasalah adalah tidak tercakup dalam definisi salatul jenazah. Karena dalam salatul jenazah itu cuma ada fi'lun dan tidak af'alun. Yaitu sekedar kita jumpai satu perbuatan berdiri. Tidak ada perbuatan yang lain. Ya, maka kalau ya, tidak ada kata-kata galiban padahal definisinya mengatakan af'alun maka nanti e, dipermasalahkan bagaimana kedengan sholatul jenazah. Demikian juga wal maridul ladzi yujra arkanu sholati ala qalbihi. Demikian juga nanti bermasalah dengan sholatnya orang yang sakit yang tidak bisa apa-apa sehingga sholatnya cuma di hati Ini karena dia tidak mampu melakukan isyarat apapun semuanya tidak berfungsi karena boleh jadi stroke semuanya tidak bisa digerakkan namun ada kesadaran kesadaran ada non gerak apapun tidak bisa dilakukan maka nanti sholatnya cuma di rukun-rukun sholat semuanya dijalankan dengan hati saja maka di situ tidak ada af'alun dan tidak ada akwalun. Demikian juga salatnya orang yang al-marbut ala khashbatin, orang yang terikat, orang yang disekap oleh orang yang jahat, kemudian ditali, maka dia tetap punya kewajiban sholat. Ketika waktu sholat, tiba. Ya, maka nanti sholatnya tidak ada di dalamnya akwalun wa af'alun. Ya, oleh karena itu maka karena pertimbangan di atas bahasanya tidak semua solat yang itu sah sebagai solat secara syar'i itu terdiri dari akwalun dan af'alun maka di sini di definisi dan pengertian salat ditambahkan kata-kata ghaliban umumnya maka umumnya salat itu terdiri dari sejumlah ucapan terdiri dari sejumlah perbuatan dibuka dengan takbir yaitu takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam namun tidak semua ucapan itu terdiri dari e, sejumlah e, tidak semua e, salat itu terdiri dari sejumlah ucapan dan sejumlah perbuatan itu fungsi kata-kata ghaliban di sini Demikian juga uh, fungsi galiban di sini adalah kalau tanpa kata-kata galiban maka ghairu mani maka definisinya tidak mani tidak berfungsi menghalangi hal-hal yang bukan bagian dari salat namun masuk ke dalam pengertian karena jika tanpa kata kata ghaliban maka nanti ya, sujud tilawah dan sujud syukur itu termasuk dalam sholat karena dalam madhab syafi'i sujud tilawah demikian juga sujud syukur itu memiliki takbiratul ihram memiliki takbir untuk turun sujud takbir untuk bangkit dari sujud ada kemudian kegiatan tasbih dalam sujud, kemudian salam. Padahal dalam sudut pandang madhabu syafi'i, sujud tilawah dan sujud syukur bukan sholat. Padahal sujud tilawah dan sujud syukur itu bukan sholat. Namun dia memiliki takbiratul ihram, memiliki salam, memiliki sejumlah perbuatan berdiri, bergerak sujud, bangkit dari sujud, maka dia memiliki sejumlah perbuatan, ada sejumlah ucapan, bacaan takbiratul ihram, takbir untuk turun, ada kemudian turun sujud, takbir untuk bangkit dari sujud, kemudian ada bacaan tasbih saat sujud, maka semuanya lengkap memenuhi kriteria akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Namun dua eh, dua ibadah ini dalam madhab syafi'i tidak dinilai salat. Oleh karena itu ditambahkan kata-kata ghaliban. Ini ditambahkan kata-kata ghaliban biasanya. Ini, karena dijumpai ada aktivitas yang terdiri dari sejumlah ucapan, sejumlah perbuatan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, non ternyata itu bukan sholat. Yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya adalah di antara rukun Islam adalah wasaumu Ramadana dan puasa Ramadhan. Asaumu puasa lughatan dalam bahasa Arab maknanya al-imsak ya, menahan diri secara syariat imsakun maksusun menahan diri yang bersifat khusus ala wajahin maksusin dengan bentuk yang bersifat khusus dan dengan niat yang khusus. Ya, Wasaum Ramadan, maka Ramadan adalah nama bulan dengan nomor urut yang ke-9 dalam satu tahun Hijriah. Ramadan itu disebut Ramadan li'anam karena mereka orang Arab tatkala ingin meletakkan nama-nama bulan ketika itu bulan Ramadan mencocoki istidat hari Ramadan maka mencocoki sangat teriknya Ramadan pasir maka pasir ketika itu sangat terik karena ketika itu bertepatan dengan puncak musim panas itu waktu di pada saat orang-orang jahiliyah memberi nama bulan ketika itu bulan Ramadan bertepatan dengan puncak musim panas. Dan makna maka rukun Islam yang keempat adalah menahan diri di sepanjang siang di bulan Ramadan dari semua hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian berhaji ke Ka'bah Rukun Islam yang kelima berhaji ke Ka'bah jika seorang itu mampu perjalanan ke sana. Haji dalam bahasa Arab artinya al-qasdu bersengaja pergi ke suatu tempat. Secara syariat adalah bersengaja pergi ke Al-Bait, ke Ka'bah, biniatin nusuk dengan niat untuk melakukan ibadah. Yang dimaksud dengan Al-Bait adalah Al-Ka'bah. Yang dimaksud dengan istata'a artinya ataqa wa qadara mampu dan mampu. Sabil maknanya adalah atarik jalan. Maka maknanya rukun Islam yang kelima adalah bersengaja pergi ke Ka'bah bil haji untuk mengerjakan ibadah haji dan ini berlaku untuk man wajada zadan untuk wajib haji itu wajib untuk orang yang bagi orang yang memiliki bekal ya zahaban eh, untuk perjalanan berangkat wa iya dan pulang demikian juga memiliki ya, bekal atau kemudian biaya yang ditinggalkan untuk nafkah orang yang wajib dia nafkahi selama dia berangkat haji dan pulangnya Dan dia di samping memiliki zadan, memiliki bekal. Yang kedua, wamarkuban dan kendaraan. Jika antara dia dengan Mekah, itu dua marhala. Satu marhala adalah uh, jalan kaki, jarak jalan kaki selama satu hari. Atau lebih dari dua marhalah plus diiringi terkumpulnya dan lengkapnya eh, syarat-syarat e, wajib haji yang disebutkan fi mahalliha di buku khusus di buku yang membahas hal ini buku-buku e, fikih yang mutawalat yang tebal-tebal maka e, haji diwajibkan bagi orang yang wajib atas orang yang memiliki zat dan ya, markup jika dia posisinya jauh dari uh, dari Mekah maka haji itu wajib untuk orang yang punya bekal bekal untuk uh, selama perjalanan dan bekal untuk orang yang ditinggal dan memiliki kendaraan. Kemudian wakama yajibul hajju ala man tajibu alaihil umratu. Sebagaimana haji itu wajib atas orang yang telah disebutkan ketentuannya yaitu memiliki bekal dan memiliki kendaraan jika dia posisinya jauh dari Mekah tajibu alil umratu umrah itu juga wajib atas orang yang memiliki memenuhi kriteria di atas maka ulama berselisih pendapat tentang apa hukum umroh wajib ataukah tidak dan syafi'iyah di antara yang berpendapat wajibnya umroh yeah. yeah. seumur hidup sekali sebagaimana haji juga wajib sekali dalam seumur hidup dan umroh dalam bahasa Arab artinya berkunjung Sedangkan secara syariat adalah berkunjung ke Ka'bah biniatin nusuk untuk dengan niat an nusuk beribadah di sana. Di sini menggunakan redaksi kostul Bait dan lebih bagus kalau syar'an adalah ziaratul bait biniatin nusuk karena kostul Bait tadi sudah dipakai untuk definisi haji syar'an. Kemudian fasal selanjutnya adalah arkanul iman sitaton rukun iman ada enam. Iman dalam bahasa Arab ini adalah atas tiku percaya. Sedangkan secara syariat kata penulis Nailu Roja rahimallahu taala iqbalul qalbi wa id'anuhu kepedulian hati dan ketundukan hati lima ulima bidarrati terhadap hal-hal yang diketahui sebagai bagian yang e, secara bidarrah secara pasti dia adalah bagian dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka uh, secara syar'i beliau menyebutkan bahasanya iman itu hanya letaknya pada hati saja. Iqbalul qalbi dan id'anul qalbi. Dan sebagaimana telah kita ketahui bersama bahasanya yang benar iman dalam keyakinan ahlu sunnah itu ya, ada di tiga tempat di hati di lisan dan pada anggota badan karena iman adalah al-iqrar ya, bil lisan ya, ya adalah ikrar dengan lisan demikian juga ya, al-i'tiqad bil jinan yakin dengan hati wal amalu bil jawarihi wal arkan dan beramal dengan anggota badan yazidu bi taati rahman wa yanqus bi taati syaitan bertambah karena taat kepada Allah ar-Rahman dan berkurang gara-gara mentaati fisika dan ajaan setan maka iman menurut ahlu sunnah itu mengandung khamsu nunat mengandung lima nun al-iqrar bil jinan wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'ati rahman wa yanqus bi ta'ati syaitan. Wal makna dan maknanya eh, bahasanya ajza bagian atau unsur yang tidaklah terwujud mahiyatul iman hakikat iman secara syariat illa illa biha kecuali dengannya itu ada tiga atau ada enam unsur. Yang pertama adalah rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Wal makna maknanya rukun iman yang pertama adalah mengimani bahasanya Allah Ta'ala itu ada Dia adalah zat yang Esa pada zatnya Dan Isa pada sifatnya dan Isa pada perbuatannya. Maka sifat Allah itu sifat satu-satunya, tidak ada satupun makhluk yang ya, serupa dengannya. Ya, makhluk mendengar dan Allah pun mendengar dan mendengarnya Allah dalam mendengar yang satu-satunya, tidak ada satupun makhluk yang semisal dengannya. Demikian juga perbuatan Allah ini adalah perbuatan satu-satunya di antara perbuatan Allah memberikan rizki, mematikan, menghidupkan, dan tidak ada satupun makhluk yang menyamainya dalam perbuatannya. La syarika lahu fil uluhiyah, tiada sekutu bagi Allah dalam uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Istihqaqul ibadah, berhak untuk mendapatkan ibadah wa annahu yajibu lahu dan wajib bagi Allah segala sifat yang sempurna yang yaliku yang layak dengan zatnya yang tinggi dan mulia wa yastahilu dan mustahil alai bagi Allah jami'un naqais semua sifat-sifat yang kurang maka dalam definisi iman kepada Allah penulis Nail Roja memasukkan tauhid uluhiyah tentang kewajiban beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga uh, tauhid tentang perbuatan Allah, perbuatan Allah itu berkenaan dengan rububiyah. Kemudian wahidun fidatihi dzatihi wa sifatihi, maka ini berkenaan dengan eh, sifat-sifat ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita katakan tiga uh, macam tauhid itu beliau dimasukkan ke dalam uh, definisi iman kepada Allah. Ada tauhid rububiyah berkenaan dengan wa'af alihi, kemudian tauhid uluhiyah dengan beliau katakan la syarika lahu fi uluhiyatih. Kemudian berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian beliau berkenaan dengan sifat Allah maka beliau menjelaskan tentang sifat Allah sebagaimana uh, sebagaimana yang ada dalam akidah Asy'ariyah. Wa'lam dan ketailah bahasanya wajib atas mukallaf untuk mengenal akidah keimanan berkenaan dengan Allah Ta'ala. Maka wajib mengenal adanya sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jais bagi Allah. Ya, dengan mengimani wajibnya sifat yang wajib, mustahilnya sifat yang mustahil, dan ya, boleh jadi ada dan boleh jadi tidak ada untuk sifat yang sifat jais. Kemudian sifat wajib ada 20 sifat, ada wujub kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmul hayat sama' basar kalam kaunihum qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran wa kaunuhu mutakallima kemudian sifat mustahil eh, dua 20 keba ke kebalikan dari sifat yang wajib ya, kebalikan dari wujud adalah al-adam tidak ada kewajiban dari eh, eh, kebalikan dari al-qidam al-hudus baru kemudian mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluknya atau kemudian al-hudus wa ta'ul adam hudus dan mungkinnya mungkin tidak ada Kemudian eh, kebalikan dari mukhalafatul lil hawadis adalah mumathalatul lil hawadisi sama dengan makhluk dan ada mukiyam binabsihi, adam wahdaniyah. Kemudian kebalikan dari al-qudrah adalah al-ajiz an ayyi mungkinin ketidakmampuan untuk melakukan hal-hal yang mungkin untuk dilakukan. Kemudian ijatu syai' minal alam ma'a karohiyatihi liwujudihi Kemudian kebalikan dari iroda Kebalikan dari iroda Maka beliau katakan kebalikannya adalah Ijatu syai' menciptakan Sesuatu minal alam dari makhluk Padahal dia tidak menyukai wujud dan keberadaannya, keberadaan sesuatu tersebut. Hmm. Maka yang tepat tentu kebalikan dari iroda adalah ikroh Kebalikan dari iroda adalah dipaksa. Adapun uh, yang beliau sampaikan kebalikan dari irada adalah menciptakan satu makhluk padahal Allah membenci keberadaannya maka ini satu hal yang tidak tepat jika dikatakan sebagai kebalikan dari irada karena Allah Subhanahu wa taala membenci dan ya, membenci iblis Ya, setan dan yang lain orang-orang kafir dan yang lain dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya ya. maka dan ini satu hal yang tidak bertentangan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala dan permasalahan iradah itu selesai manakala seorang itu menyadari dan memahami bahasanya iradah ada dua macam iradah kauniyah qadariyah dan irodah syariah diniyah. Maka kerutan masalah irodah itu selesai dengan ya, dengan dua klasifikasi irodah Allah Subhanahu wa taala. Ada irodah kauniyah, qadariyah, ya, apa yang Allah inginkan secara kauni dan kodari kemudian Allah takdirkan dan ada kauda, ada iradah syariah dinia artinya sesuatu yang Allah cintai maka tidak semua yang Allah ciptakan itu sesuatu yang Allah cintai dan tidak semua yang Allah cintai itu Allah ciptakan kemudian kebalikan dari al-ilmu adalah al jalu kebodohan dan kebalikan dari al-hayat adalah kematian, kemudian tuli, kemudian buta, kemudian bisu, kemudian uh, kaunihi ajizan, kaunihi karihan, kaunihi jahilan, kaunihi maitan, wa kaunihi asamma, kaunihi a'amma, uh, a'ma, wa, kau, uh, wa kaunuhu abkam. Bacanya kaun ya, berarti wahia al-adamu, berarti uh, khobar maka wa kaunuhu ajizan wa kaunuhu karihan wa kaunuhu jahilan wa kaunuhu mayitan wa kaunuhu asamma wa kaunuhu a'ma wa kaunuhu abkam sedangkan sifat yang jais ya, bagi Allah itu hanya satu yaitu mengerjakan semua yang mungkin atau tidak mengerjakannya menciptakan makhluk atau tidak menciptakannya, menciptakan manusia A ataukah tidak menciptakannya, maka ini sifat jais bagi Allah. Kemudian sifat wajib di sini adalah malayutasawwa fil akli adamuhu. Adalah sifat-sifat yang akal mengatakan tidaklah akal mengatakan la yutasawwar tidak bisa dibayangkan kalau Allah tidak memiliki sifat itu. Artinya akal mewajibkan, mengharuskan Allah memiliki sifat tersebut. Sedangkan al-mustahilu sifat yang mustahil artinya malayatasawar fil akli wujuduhu. Adalah sesuatu yang akal tidak bisa membayangkan keberadaannya dan adanya. Sedangkan jais adalah sesuatu yang bisa dibayangkan menurut akal adanya ataupun tidak adanya. Maka keterangan di sini menunjukkan bahasanya uh, eh, uh, eh, dobit dari sifat wajib, sifat mustahil, sifat jais adalah akal. Bukan muktadul adillah. Bukan tuntutan dalil namun ini akal ini, maka akal mewajibkan bahasanya Allah itu harus wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi dan seterusnya maka karena tuntutan akalah maka Asy'ariyah menetapkan wujud kita baka bukan karena muktada al adillah ni ya, maka uh, patokannya dobitnya adalah al-aqlu. Dan ini tentu satu hal yang tidak tepat dalam bab ini. Seharusnya bab ini karena sifat Allah itu hal yang gaib, gaib itu satu hal yang di luar kemampuan akal, maka semestinya sifat yang e, wajib kita yakini Allah bersifat dengannya ataukah Allah tidak bersifat dengannya semuanya harus mengikuti Muktadal adillah gimana apa yang dikatakan oleh dalil minal Quran was sunnah nah, Karena itu yang tepat, sifat yang wajib bagi Allah, ya, wajib kita yakini ada pada Allah adalah semua sifat yang Allah tetapkan. Ya, Allah cerita Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau ditetapkan dan diceritakan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa wa salam. Wa anilhamdulillahi rabbil alamin.